Bismillahirrahmanirrahim. Telah saya sebutkan kemarin. Pembahasan apa kemarin? Kemarin pembahasan apa? Berjalan melangkahkan kakinya menuju salat. Apa dalilnya? Bikuli khutwatin tamsi ala sholat sedekah. Ah, eh, menyebutkan dalilnya Abdul Wahab. Bikuli khutwatin tamsi ala sholat sedekah. Wanita salah baca salah وذلكم ribat وذلكم ribat dalil yang lainnya eh Husain Inna nahnu al-mauta kulla shay'in usayna fi imam mubin. Taib. Dalil akhar inda imam. من حديث بريدة حديث بريدة طيب banyak dalil wa tamyitu al-adha 'anil tariq al-adha 'anil tariq sadaqah dan menyingkirkan rintangan di jalan adalah sedekah. Terbagi menjadi dua, al-hissi wal ma'nawi. Menyingkirkan rintangan secara hissi dan maknawi. Apa itu hissi? jadi yang bisa dilihat dengan panca indera. Kita berikan contoh secara hissi hadis Abi Hurairah Al-Bukhari Muslim Laqad ra'aitu rajulan yataqallab fil jannah yataqallab fil jannah fi syajaratin qata'aha ala dhahri tariq laqad ra'aitu rajulan yataqallab fil jannah fi syajaratin qata'aha ala dhahri tariq Aku telah melihat seorang masuk surga dikarenakan dia memotong pohon yang ada di jalan. Nah, karena tu'dil mu'minin yang itu mengganggu orang-orang yang beriman. Ini hissi secara zahir nampak sudah. Menyingkirkan pohon yang mengganggu kaum mukminin. Itu menjadikan orang tersebut masuk surga. Namun yang lain bayi nama rajul nyamsi tariq wajada husna syaukin fa akhara fa syakara Allah ghafara lah. Bainama kalau ada seorang yang berjalan nah di jalan wajda husna syaukin ia mendapatkan eh, enam, batang pohon yang berduri. Fa'akharah, ia pun menyingkirkannya. Fasyakarallah lah wa ghafarlah. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Itu dengan menyingkirkan apa? Menyingkirkan batang pohon yang berduri tentunya mengganggu orang-orang yang lewat. Sebaliknya juga, kalau ada orang-orang yang meletakkan gangguan di jalan, seperti meletakkan batu, dengan tujuan nanti kalau ada orang lewat, orang bisa keplese, nah, bisa terpeleset dan jatuh. Berdosa juga demikian dari Sebagian anak kecil begitu, meletakkan kerikil-kerikil di jalan dan nanti ada orang lewat nah bisa kepleset kemudian jatuh tentunya berdosa di sini dan gangguan meliputi ya tadi baik itu yang yang di atas ataupun yang di bawah di samping kanan ataupun kiri pokoknya mengganggu dan ini merupakan keimanan saya sebutkan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Fi riwayah bid'un wa sittuna syu'bah alaha qaul la ilaha wa adnaha imatatul adani tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis Abi Bukhari Muslim. Iman itu lebih dari 70 cabang yang tertinggi ucapan la ilaha illallah. Yang terendah adalah menyingkirkan rintangan di jalan Malu sebagian daripada keimanan. Jadi menyingkirkan rintangan tani jalan itu merupakan apa? Sodokoh dan menjadi penyebab seorang surga Allah berterima kasih kepadanya Allah mengampuni dosa-dosanya Tentunya bagi mereka-mereka yang membuatkan jalan yang mudahkan urusan mereka musimin. muslimin ini akan mendapatkan pahala yang besar di antara dua kampung yang di situ terpisah dengan sungai dan dibuatlah jembatan yang menghubungkan antara kampung satu dan kampung yang lain. Tentunya orang-orang yang membuat jembatan tersebut setiap kali ada orang yang lewat ia pun senantiasa mendapat pahala. Nah, luar biasa. Kemudian yang maknawi baik itu berupa bid'ah badan syirkiyat dan juga yang lainnya. Ini maknawi. Jikalau seorang saja menyingkirkan rintangan di jalan bisa masuk surga tentunya yang bisa menyingkirkan rintangan berupa maknawi tadi kesyirikan bid'ah dan yang lainnya akan lebih besar pahalanya. Saya sebutkan ketika Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang sholat berpuasa dengan orang yang mentahdir al-bidah, besar mana pahalanya? Dia mengatakan kalau dia sholat berpuasa untuk dirinya sendiri. Tapi kalau memberikan tahdiran kepada al-bidah itu untuk semuanya bahwa ahabu ilayya itu lebih aku cintai. Akhirnya lebih besar pahalanya di sisi Allah dengan memberikan peringatan kepada ahli bidah. Nah, mentahdir. Nah, tentang firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 33, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay au yusallabu au tuqatta'a aydihim warjuluhum min khilaf au yunfau minal ard dzalika lam khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim kita lihat nanti dalam surah Al-Maidah 33 Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya wa yas'una fil ardi fasada dan mereka senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Ayat ini turun kepada siapa? Sebagian mengatakan turun kepada orang-orang musyrikin. Ya mereka menghalangi jalan Allah Swt. Menghalangi manusia untuk masuk dalam agama Islam. Sebagian lagi menafsirkan ini adalah untuk orang-orang ahlul kitab yang dulu telah membuat perjanjian bersama Rasulullah SAW kemudian mereka melepaskan perjanjian Sebagian lagi mengatakan ini adalah turun kepada Al-Haruriyah yaitu mereka orang Khawarij. Nah, sebagian lagi mengatakan ini secara umum. Wahadah warraji, Ini berlaku secara umum. Siapa saja yang menghalangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan maka balasan demikian tadi. Innama majazaul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu. Ya, akan mereka itu diperangi. Nah, dibunuh, ayu sallabu, disalib. Au tuqatta aydihim marjuluhum min khilaf. Atau dipotong tangan-tangannya dan kakinya secara bersilang. Mencuri misalnya, potong tangan kanannya. Mencuri kedua, potong kaki kirinya. Yang ketiga, potong nah, tangan kirinya. Keempat, potong kaki yang kanan. Nah, khilaf min khilaf bersilang. Nah, awyung yunfau minal ard atau dibuang nah, dari daerahnya. Ditempatkan di tempat yang jauh di zaman Presiden Soeharto itu dibuang di Nusa Kambangan sana. Cilacap, di tempat yang lainnya. Nah, di suatu apa pulau menyendiri di tengah laut. Jadi kalau orang mau berenang, insya Allah meninggal di tengah laut. Nah. Kemudian para ulama juga bersih pendapat tentang hukuman ini. Apakah itu dihukum dengan hukuman beruntut tadi dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, kemudian dibuang. Atau ini adalah pilihan untuk milih, dipilih yang pertama mungkin dibunuh, dibunuh aja sudah. Atau disalib saja. Atau dipotong tangannya saja ataupun kakinya. Atau cukup dibuang ke tempat yang jauh tempat pengasingan. Pendapat yang kedua ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ini terkandung dari waliul amr. Dan terkadang di antara manusia pencurian misalnya, pencurian itu berbeda kadar kecuriannya. Kadang hanya mencuri ayam, kadang Nah, mencuri sepeda motor kadang korupsi sampai triliunan. Tentunya yang mencuri atau korupsi triliunan lebih berat hukumannya daripada sekedar mencuri ayam tetangga. Yang mencuri sepeda motor tentunya lebih berat daripada mencuri ayam tetangga tadi. Bagaimana mencuri telur satu? Nah, ini lebih ringan. Jadi ini adalah berkaitan dengan hukuman. Itu ditakhir tergantung dari walul amr. Terkadang seorang cukup dibuang saja sudah sudah apa? Hah? Sudah kapok sudah. Atau cukup di penjara saja. Di penjara sekali penjara banyak orang lihat malu sudah kemudian bertobat tidak lagi melakukan perbuatan yang demikian tadi. Nah, ini tergantung Kisah yang ma'ruf hadis Anas bin Malik dan Imam Bukhari Muslim anna nafaran min ukl samaniyah. Jadi ada sekelompok dari ukl yang jumlahnya delapan. Qadimu ala Rasulullah SAW. Mereka datang menjumpai Rasulullah SAW. kamu al-Madinah. Mereka merasa tidak betah dengan cuaca di Madinah. Madinah itu panas luar biasa. Malam hari panas juga. Nah, di Madinah. Kemudian aja ajsamuhum sehingga tubuh mereka itu sakit. Datanglah mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala atakhruju atnam ma'a ra'ina fatusibu min mala min abwabi min abwaliha wa albariha ya, kenapa engkau kalian apa kalian tidak keluar bersama pengembala kita ini sehingga kalian bisa meminum kencing unta dan juga meminum susunya qalu bala mereka mengatakan tentu hanya mereka keluar dan enam bisa minum dari kencing unta tersebut dan juga susunya fasahu mereka pun sehat. Setelah sehat bagaimana? Qatal warra'i wasako al ibil. Mereka membunuh pengembalanya selanjutnya menggiring, mengambil unta-unta tersebut. Fabalagha dzalika Nabi saw. Berita ini sampai kepada Nabi Muhammad saw. alaihi asafi Wa fi atharihim. Kemudian Rasulullah SAW mengutus untuk mencari jejaknya kemudian didapatkan. Ya Rasulullah SAW, nam, kata'a, nam, nam, kata'a arjulahum, aidiyahum wa arjulahum, mem memotong kakinya dan juga tangannya. Dan juga wasamarat, nah, wasamara ayunahum dan juga mencukil matanya wa wada'u fi al-harrah. Nah, kemudian diletakkan di mereka itu meletakkannya di tempat yang panas. Fi riwayah hayastaskun wala yusqaun. Mereka pun minta air minum dan tidak dikasih air minum. Dalam riwayat bahwasanya mereka itu sudah berbayang wal Islam, mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW masuk Islam. Fartaddu, mereka murtad. Setelah itu membunuh. Membunuh pengembala tersebut. Kemudian mencukil juga matanya. Kemudian mengambil unta tersebut. Sehingga hukumannya dengan hukuman tadi. Dipotong tangan dan kakinya, dicukil matanya, kemudian diletakkan di tempat yang panas sampai mati. Mereka minta air, tidak dikasih air. Ini balasan. Ini ribut sendiri apa ini? Ini berkaitan menyingkirkan rintangan. Akhirnya itulah bagi pemerintah begitu ada gejolak, adanya kerusakan, adanya rintangan di jalan, segera disingkirkan. Nah, kelompok teroris misalnya disingkirkan. Orang Syiah misalnya segera disingkirkan. Bab kalau dibiarkan akan berkembang dengan pesatnya. Di Makatan sudah ada. Dan kelompok Syiah di Madiun sudah ada. Di Madura kemarin sudah orang-orang Syiah berani. Nah, melawan orang NU. Yang sebelumnya orang NU itu merusak. Nah, orang, -orang Syiah sekarang dibalas. Belum di Cirebon, belum di Nam Ambon. Syiah sudah berkembang di mana-mana. Kalau tidak segera dibasmi akan besar, nanti mantaranya akan lebih besar lagi. Karena akan menancapkan kukunya semakin kuat kondisinya. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang menumbuhkan kemaksiatan? Tentunya dosanya besar. Jadi misalnya pemerintah sengaja membuat tempat pelacuran atau mempersilahkan untuk tempat minum khamr Dosanya akan sangat besar insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Ma min amdin yasarillahu ra'iyatah yamut wa yamut wa ghasul li ra'iyatih illa lam yurih ra'ih al-jannah. Fi riwayat lam yadkhulul lam al jannah. ada seorang hamba yang Allah berikan kepadanya itu kekuasaan kemudian dia mati dalam kondisi menipu rakyatnya. Fi riwayat lam bin binusuh tidak memberikan nasihat dengan nasihatnya kecuali Allah haramkan baginya surga. Tidak mendapatkan baunya surga. Allah haramkan baginya surga. Ya ini balasan. Demikian sebaliknya kalau pemerintah segera menindak orang-orang yang berbuat kerusakan dari awal maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk yang pertama kali sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illuh illa dhilluh. Yang pertama apa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Hadis beriwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, tujuh kelompok manusia yang mendapatkan naungan tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lain halnya dengan pemimpin yang zalim, Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Demikian pula bid'ah-bid'ah. Kesyirikan-kesyirikan. Segera disingkirkan. Dan tentunya ini adalah ulatul umur. Para pemimpin negara. Ini kalau berusaha mencari untuk menghancurkan kuburan yang disembah. Nah, kalau kita yang melakukan akan banyak kerusakan. Tapi kalau pemerintah yang melakukan Insya Allah akan lebih baik keadaannya. Pemerintah misalnya memerintahkan bagi para wanita untuk pakai jilbab. Gimana kira-kira? Nah, itu akan ketakutan semuanya. Perempuan-perempuan akan pakai jilbab. Nah, muhakala. Sehingga Imam Al-Bahari menyatakan, lokal li dakwah Tuhan sultan. Kalau saya punya doa, saya gunakan doa ini untuk pemerintah. Kenapa kalau pemerintah baik, rakyatnya akan baik semuanya. Lihat bagaimana di Saudi. Adan, menjelang adan, toko tutup semuanya. Kalau ada yang buka, <clears throat> langsung ditutup. Tidak boleh jualan lagi. Sehingga mereka sudah melihat waktu-waktu salat. Begitu dimakan adan, pokoknya harus. Bahkan kalau ada yang membeli misalnya 5 miliar pun, tidak berani sudah. Tutup. Nah, ini juga berlaku di sebagian di ibu kota Yaman. Sampai orang Syiah sekalipun, orang Syiah sekalipun demikian, begitu kemenangan Adam, waktu itu kita mau beli sudah tidak bisa. Nah, Adam Pada sholat pada sholat Selesai sholat selesai sholat Baru. Tempat kita bagaimana? Nah, Adam tetap saja dibuka kondisinya. Nah, jadi kalau pemerintah dalam kondisi baik, <laughs> kebaikan akan lebih merata. Kemakmuran juga demikian keadaannya. Ada pencuri, kali tangkap. Nah, muhaka. Jadi nyingkirkan rintangan ada berapa dari Ada berapa rezeki? Nulis apa itu? Berapa diri rezeki? Dari tadi tidak perhatian. Ada berapa rintangan tadi? Nyingkirkan rintangan ada berapa? Hah? Yang diam. Dua itu apa? Hah? Ini gangguan jalan maksudnya Ada dua katanya Apa bentuknya Yang bagaimana Muhammad tadi? Ada dua dibagi dua. Eh, azam dari apa? Hissi dan maknawi. Hissi bisa dilihat dengan panca indera. Seorang menyingkirkan kaca di jalan. Duri, pohon yang melintang, dipotong. Apa lagi? Hah? gangguannya banyak sekali, kotoran binatang juga demikian mengganggu. Nah, nah ada lubang, nah saya tutup. Nah tidak sebaliknya. Kalau manawi tadi berkaitan kerusakan keyakinan, karena di antara manusia tidak ingin melakukan kecuali kejelekan. Pikirannya kejelekan, pikirannya pengennya mencuri saya. Nah, demikian ini kalau menghilangkan orang demikian dari lebih baik. Pahalanya lebih besar. Di antara manusia pikirannya pengennya berzina saja. Pengennya melakukan kesyirikan. Nah, walaikumsalam. Ini termasuk yang kita berlindung kepada Allah. Jadi pikirannya tidak ada lain kecuali kejelekan-kejelekan. Nah, ini rintangan juga. <clears throat> Kesyirikan juga demikian rintangan. Nah, rintangan ini kalau disinggalkan lebih besar pahalanya daripada sekedar tadi. Namun walaupun secara Hesi itu bisa menjadi pengantar seorang masuk surga. Ada sebutkan dari. tadi. Ra'aitu rajulan yataqallab fil jannah fi syaratin qata'aha fi dhari tariq untuk di al-mu'minin. Nah, yang mengganggu kaum minin disingkirkan bisa menyebabkan masuk surga. Baik, Allah kita akan pindah hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-27. Jadi usahakan dituliskan nulis buku yang lainnya, tulisan yang lain. Fawaidahnya ditulis dengan baik. Nanti kalau kalian itu memberikan manfaat kepada manusia, bisa mengambil dari sini, bisa menambah dari buku-buku yang lain. Nah, cari literatur, daftar pustaka, nah maraji sehingga pandangannya wawasannya lebih luas nah wa yasauna fil ardi fasada tadi siapa tadi tafsirnya kepada siapa Ibrahim berbuat kerusakan tadi tafsirnya kepada siapa wa yasauna fil ardi fasada mereka berbuat kerusakan di bumi kesyirikan Eh amin. Kepada siapa tadi? Muhammad. Yahud Nasara. Ad Rahman. Wala munafikin. Anda Khalid. Ya Khalid apa bukan? Anda dari nah secara umum siapa aja? Al-Yahud dan Nasara, orang munafikun, orang musyikun orang haruriyah, orang khawarij dan lain sebagainya. Setiap yang berbuat kerusakan. Bahkan saya Musayyab menyatakan termasuk yang nah memberikan pinjaman berupa dinar dan dirham Kemudian dengan apa? Dengan mem memperanakkan atau menjadi ada bunganya. Renten itu. Nah, renten. Termasuk berbuat kerusakan. Nah. Ada yang hadir hari ini? طيب إلى هنا